الله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Gracias. Itu karena rahmat Allah atasmu Memang Allah berikan kau taufik dan Allah takdirkan padanya Maka berlututlah kepada orang yang belum memberikan taufik Ini kepada ahli maksiat maksudnya ya Kepada ahli maksiat Ahli bid'ah aja Ada ampun على كل حال وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم kewajiban untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang mewajibkan kita untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Yahdikumullah Katakanlah apabila memang kalian benar mencintai Allah Tentu maka itu ilmu Yahdikumullah hanya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas cinta kalian Makna kita mengikutiku jangan harap Allah akan membalas cinta kalian Walau benar-benar dunubakum serailah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian Syekh Pertaimin Rahimahullah berkata ayat ini disebut ayat mizan, ayat yang menjadi takaran. Sejauh apa takaran kadar kecintaan seorang hamba memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita lihat kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan besar atau kecilnya itibanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin dominan padanya ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan katakan semakin besar cintanya memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun intibahnya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam semakin menipis sementara yang ada padanya adalah apa-apa yang memang tidak diajarkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari bid'ah-bid'ah yang ada, maka kita katakan pada saat itu memang kecintaannya pun kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tipis. hanya hanyalah dusta-dusta yang dia aku akui. Kul yang kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau memang benar kalian mencintai Allah, ikuti aku. Barulah hanyalah dengan itu Allah akan mencintai kalian, yakni akan membalas cinta kalian. Maka kita pahami seperti yang tadi, juga kita pahami besarnya cinta Allah kepada seorang hamba akan kita lihat dari berapa besar bentuk mengikutnya dia kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana juga kita katakan sebagaimana pertama tadi besarnya cinta seorang hamba hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebesar sebesar yang ketidaknya, ittiba'nya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. ketidaknya atau ittiba'nya semakin tipis, maka semakin tipis juga cinta eh, cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana semakin tipis cinta Allah kepadanya. Adapun yang ketidak dan ittiba'nya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dominan pada dirinya, maka maknanya semakin besar cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ya, begitu juga sifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ, dua hadis yang selalu saja insya Allah kita semua sudah ketahui. Yang para ulama katakan, Madarul Islam kullu alaihi yang Islam. Dua hadis yang di mana agama Islam dibangun di atasnya, dibangun di atas dua hadis tersebut. Yang pertama adalah hadisnya Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat. Kita udah tahu semua. Ulama berkata ini adalah mizan amal al-qalb. Standar atau takaran amalan hati. Yaitu apa? ini niat. Hadis yang kedua adalah hadis yang umul ini Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna atau man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa ini mizan amal Allah yang dilakukan oleh fisik takaran amalan fisik seseorang benar atau tidaknya dilihat dari kesesuaiannya dengan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun amalan batin takarannya adalah pada ni niatnya, lakin kita nggak bisa menilai. Tapi takaran amalan zahir pembenarannya atau pensalahannya dilihat sejauh uh, eh, sebesar apa kesesuaiannya dengan contoh yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian wajibnya kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai patokan bagi para manusia untuk mendekatkan diri kepada Ya, sebesar apapun pengorbanan, ibadah, pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam prosesnya tidak mengikuti praktek yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka ragu tertolak maaf Allah ya demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai patokan sebagai acuan ya. dan juga di mana menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jaminan kesesatan dan kerugian bagi seorang hamba. Demikian Allah janjikan, Allah ancamkan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menentang perkara perkara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil perkara lain, mengambil ajaran-ajaran lain dan meninggalkan apa yang menjadi ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. bangun fitnah hati-hati agar mereka telah tertimpa fitnah atau azab yang sendiri. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menegaskan bahwasanya sungguh keimanan seseorang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika dia tidak menerima apa yang datang dari Rasul Sallallahu, Alaihi Wasallam dan lebih mengambil apa-apa yang datang bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena keimanan orang demikian dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan. Tentunya nafi di sini adalah nafiul kamal, kesempurnaannya ditiadakan. Bukan meniadakan secara mutlak berarti dia sudah kafir, tidak begini, tidak begini. Tapi menafikan kesempurnaan iman, maka imannya tidak baik atau ke, ke, ke, baiknya keimanan, menafikan baiknya keimanan dan keimanan yang buruk. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka sekali-kali sungguh tidak. Wa rabbika, demi nama Tuhan, la yu'minun. Tidaklah mereka beriman. Yang tidaklah mereka beriman dengan iman yang baru. Ya, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum sehingga mereka menjadikanmu sebagai patokan ya Muhammad menjadikanmu sebagai hakim fima syajara bainahum pada hal-hal yang mereka bertentangan padanya berbeda pendapat padanya ya. maknanya adalah di mana perkara-perkara yang mereka perselisihkan yang masing-masing memiliki pendapat bukti kebaik-baiknya keimanan yang ada pada mereka adalah di mana ya pada orang-orang yang berselisih pendapat di mana mereka melepaskan apa yang menjadi pendapat mereka dan lebih melihat apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya yuhakimu kafi masyajar bainahum demikian tidaklah mereka ngotot membenarkan pendapat mereka tidak juga apa membenarkan pendapat-pendapat golongannya, tidak melepaskan semua itu dan lebih yang mana yang memang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan pembenaran adalah sesuatu yang bisa dicari, pembenaran dari dalil adalah sesuatu yang bisa dicari-cari dan dibuat-buat. Ya, maknanya demikian. Patokan pembenaran adalah dalil, adalah dalil kalau cuma dalil sebagai dalil, kelompok-kelompok yang tersesat mereka juga jago main dalil. Akhirnya jadi masuk. Makanya nah, gitu. kita debat sama Ahmadiyah. <laughs> dia akan membawakan dalil dari Quran dan dari Sunnah. Begitupun ngobrol sama Khawarij, dia akan membawakan dalil dari Quran dan dari Sunnah. Apabila setiap orang mengatakan kalau Allah kalau Rasul langsung dibenerin, maka berantakan urusannya. Ada ikatan ketiga setelah kolokok kolok rasul. Ada ikatan ketiga yang harus dipenuhi. Betul, harus kolokok. Betul, harus kolok rasul. Namun pemahamannya dan praktiknya pun harus sesuai dengan yang datang dari salah satu. Lepaskan apa yang ada pada kita, yang pada dia, yang pada mereka. Lihat yang datang dari salah satu. Demikianlah seorang yang mengikuti manhaj salaf. Maknanya adalah zohir makna-makna uh, e, gamblang adalah ya. ketika di dalam satu permasalahan terdapat dua pendapat di kalangan salah satu maka demi Allah dia tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Nah, inilah seorang salafi. Ketika dalam sebuah permasalahan terdapat dua pendapat di antara sahabat, yang satu bilang A, yang satu bilang B, dia cuma boleh cari tarji atau taufik yang cari yang satu mungkin lebih kuat dari yang lain atau cari titik temu di antara keduanya tidak boleh dia mengatakan pendapat yang ketiga Oke? Oh, iya. Masalah Lekar Di antara salah soleh Di antara para ulama Para imam Mereka berpendapat Ya dulu antara mustahab sama wujud, istihab sama istihbab sama wujud, antara mustahab sama wa, wajib. Sebagian bilang wajib, sebagian bilang ini amalan yang sangat baik. Tapi apakah wajib tidak? Masing-masing masing-masing punya hujah. Nggak boleh seseorang nongol dan berkata jilbab sama sekali tidak disyariatkan. Eh, ini hanya budaya Arab. Bukan cuma cadar yang dihantam, jilbab-jilbab yang dihantam. Ya, terlihat betapa menyimpangnya sebuah kaum adalah dari hal ini, di mana mereka mencoba membuat-buat pendapat-pendapat baru yang tidak ada pendahulunya bagi mereka. Ya. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما dan salah satu ciri-ciri orang yang memiliki keimanan yang baik adalah setelah Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka memilih yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka terima dengan baik. Ya, tidak ada ganjalan sama sekali pada diri mereka untuk menerima apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini bertentangan dengan apa yang ku inginkan, ya. kalaupun hukum yang datang dari Rasul bertentangan dengan syahwatku, bertentangan dengan keinginanku, bertentangan dengan ide, idea, ide-ideku, bertentangan dengan kaumku, bertentangan dengan apa yang datang dari ayah kakekku. Tapi ini yang datang dari Rasul mereka beri tanpa ada yang dalam dia. Demikian ciri bagusnya atau baiknya keimanan seseorang, ya. Dan demikianlah menghormati ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan sebagaimana menghormati zat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah kita katakan secara singkat bahwa adalah dengan mengikuti kemurnian ajarannya, mengikuti kemurnian ajarannya. Demikianlah bentuk penghormatan seseorang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tepat. Cinta seseorang yang tepat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menghidupkan apa yang diajarkannya, bukan justru menghidupkan apa-apa yang memang tidak datang darinya. Ya, menghidupkan apa-apa yang menjadi sun sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan lawan kata daripada bid bid'ah. Rumus yang kita pernah sampaikan dan sering selalu kita ulang-ulang. Gunakan rumus yang kita gunakan, kaidah yang kita gunakan untuk menilai sebuah amalan ini adalah termasuk yang bid'ah atau tidak, lihat tiga poin yang ada pada hal itu. Yang pertama lihat, apakah Rasul mampu melakukan hal itu? Al-Qudra. Mampu melakukan hal tersebut. Yang kedua lihat. Ya? Sudah? Yang kedua dari ini. Adakah kondisi yang menuntut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu untuk melakukan hal yang itu tuh dengan bentuk begitu. Yang ketiga, adakah dalil yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul melakukan sedemikian rupa tiga hal ini ya ciri sebuah hal bertentangan atau tidak dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya, apakah Rasul mampu melakukan hal ini? Contoh kasus apapun, contoh kasus apapun yang kita hukumi maaf ini keliru dan tidak sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengirimkan Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal, oke? Okay? Baik. Apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Kedua, adakah kondisi yang menuntut Rasul bertobat? Okay. Ada nggak kira-kira pada masa Rasul orang-orang yang pantas Rasul kirimin al-fatihah? Sahabat-sahabat yang mati untuknya, bela agama itu. Setelah itu semua, adakah dalil yang bilang bahwa Rasul kirimin mereka al-fatihah? Tidak ada. Maka apabila dilakukan sama dengan bid'ah. Ini makanya dia mesti pakai kayaknya Kalau itu kan udah lupa. Imam Ahmad bin Hanbal cuma hafal alfu alfi hadir, sejuta hadir, tanah dan mata. Kecil, kalau itu kan Itu sudah lebih dari kita, istri anak kita sebisa mungkin. Ya. Dan juga diwajibkan menghormati zat Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia Wasallam itu lebih utama, harus lebih diprioritaskan bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka masing-masing. Jadi ya, kalau dikasih pilihan, mau engkau atau Nabi yang mati, kau harus menawarkan dirimu yang mati, Nabi yang Mana yang dia? Wa azwajuhu ummatuhu dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para ibu-ibu orang-orang yang beriman. Kemudian juga sebagaimana yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari dan Muslim bahwa di mana patokan keimanan seseorang adalah ketika dia lebih memprioritaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada seluruh hal, bahkan daripada dirinya sendiri. La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi Belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian Sehingga aku lebih dia cintai aku lebih dia cintai yang aku dan ajaran-ajaran lebih dia cintai lebih dia prioritaskan min nafsi daripada dirinya sendiri wa daripada anakku wa daripada orang tuanya wan nasi ajmain daripada seluruh manusia aku lebih dia kedepankan belum begitu, belum begitu, maka belum sempurna keimanan seseorang. Ya, di mana ajaran Islam datang memecahkan ego. Ego yang pasti ada pada setiap ini Individu keakuan, keakuan. Aku mau yang menang, aku yang selamat, aku yang kaya, aku, aku, aku, aku. aku. Baik. Ini ada pada setiap manusia. Nah Islam datang memecahkan keegoan ini. Jangan keakuan lagi. Tapi utamakan Nabi Shallallahu Hal ini masalahnya eh, keakuan yang seringkali membuat permusuhan dan perpecahan namun demi menolong sama-sama menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan memprioritaskan Nabi justru dengan itu terbentuk ukhuwah. Ya. Kemudian betapa Allah Subhanahu Wa Taala menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala pernah memanggilnya dengan nama yang di dalam kitab Allah panggil semua Nabi dan Rasul dengan nama Di dalam kitab Al-Quranul Karim Tapi memanggil Nabi saw Alaihi Wasallam cari di dalam Al-Quran Ya Muhammad, ada gak? Tidak akan kau temukan Demikian betapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kepada Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah." Wahai Adam, tinggallah kau dan istrimu di surga. Ibrahim, ya Ibrahim, apa sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh kau telah melihat ru'ya salih. Ibrahim itu kafir. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. kami dan lagi dan kafaru wa lagi dan kafaru demikian wahai Isa sesungguhnya aku akan memafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku wafat di sini hanya wafat sugro, su Sugro. Artinya apa wafat sugro? Tidur. Tidur. Tidur. Wafat sugro itu tidur. Sebagian kena syubhat dari ayat ini Allah berfirman, Wahai Isa, sungguh aku mewafatkanmu. Nah, maka Isa wafat, sudah mati. Kena syubhat dari ayat itu. Wafat di dalam bahasa Arab ada suhro, ada kubro. Suhro artinya di tidur. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman di ayat lain. Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dialah yang mewafatkan kalian semua di malam hari. Apakah maknanya seluruh manusia di pagi hari tidak bangun? Maknanya demikian. Ya? Maka wafat di ayat itu bermakna bobo. Baik. Maka mutawafat. Ya Isa ini mutawafika. Wahai Isa sesungguhnya aku menidurkanmu. Mewafatkanmu di sini maknanya mentidur dan wafat su zuhro. Yang putih-putih isinya kacang. Sukro semua. Baik. Ya Isa ini menjawab. Allah Alam dengan Allah memanggil Isa salam dengan nama ini. Ya Nuh ihbit bisalamin minna. Wahai Nuh, mendarat atau ya berlaku dan kau dengan keselamatan dari kami. Ya Allah panggil semua nabi dan rasul dengan nama. Oke, okay? tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mudaththir kuffa ya ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal rasul ya ayuhan nabi ya kan balik ma unzila min rabbik sampaikanlah apa yang diturunkan Lihat bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah Subhanahu wa taala menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayatkan Imam Muslim dari Anas, dia penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana awwalu man yuharriku babal jannah." Aku adalah orang pertama, manusia pertama yang membuka makhluk, seluruh makhluk secara mutlak. Makhluk pertama yang membuka pintu surga dan masuk ke dalam surga. Amin. Faqala al-khazin, maka khazin pun berkata di penjaga gerbang surga. Man siapa? Fakultu maka aku pun berkata Muhammad. Muhammad. Kemudian khazin pun di penjaga surga berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla faqati." Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini bagi satu orang pun sebelummu ya Muhammad. Ya, maka yang pertama masuk ke dalam surga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat pertama yang masuk surga maka umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh umat di kamu Betapa Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan manusia untuk memuliakannya. Maka dari situ menjadi ijma kesepakatan tidak ada khilaf bahwa apabila seseorang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib atasnya al maut kematian menghina Rasul memfitnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyakiti hatinya maka death sentence eksekusi. Seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, pemerintah menangkapnya, tuntut taubat. Kalau dia mau taubat, ampuni. ya? Dia nggak mau taubat, penggal, Penyakit. Nanti nyebarin, nyebarin, nyebarin kesesatannya. Dia dan para pengikutnya penggal mengurangi kepadatan penduduk rumah ini jadi tidak ngobot nggak masuk banget tapi seseorang menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tangkap dia mau tobat mau enggak terserah yang jelas penggal ini ijma lihat betapa kaum muslimin bahkan jangankan mempraktekkan hukum ini mengenalnya pun enggak ijma Syekhul Islam rahimahullah menukil ijma ini di dalam kitab Asarin Al-Maslul ala Syatim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini madhabnya Ahmad, Malik, Syafi'i, Lain dan seluruh ulama ahlu sunnah. Siapa yang kau sebutkan dari imam ahlu sunnah pasti mengikuti hal ini. Ini ijma. Dan betapa hal tersebut adalah kekufuran mujarrad, kufur yang murni, murni kekufuran menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memfitnahnya adalah kekufuran yang murni. Dan betapa pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan kerugian yang sangat besar, kekurangan ajaran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan menghina, kurang ajar, mengangkat suara saja, diancam dengan ancaman yang Allah ancamkan kepada syirik Lihat, dosa paling besar apa? Oke, tentunya dengan ya, dapat ancaman paling besar dong, dosa paling besar, ya kan? Nah, ancaman yang sama Allah berikan kepada dosa kurang ajar sama Rasul sama para Wasallam. Di syirik Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la'in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apabila kau melakukan kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalanmu, hangus semuanya, sholat, sholat, zakat, semua yang kau lakukan semuanya hangus dan kau jadi orang yang merugi. Itu syirik. Betapa efektifnya mubiqot syirik. Ya? Ancamannya seram kan? Ah, ancaman yang sama Allah berikan kepada kurang ajar sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian lebih keras daripada suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah kau berbicara lantang kepadanya sebagaimana kau berbicara satu sama lain. Bisa jadi hanya karena itu hancur seluruh amalan kalian dan kalian tak menyadari. Sama kan? Hancur, hangus seluruh amalan kalian. Sama kan? Hah? ini cuma mengangkat suara lebih keras daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana dengan membantah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Menentang orang-orang yang menyeru kepada sunnahnya, kepada tauhidnya. Bukankah akan lebih dijaminkan ancaman itu pada mereka? Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang bilang, kulu, kulu bid'ah, enggak, enggak kulu, ada yang asana, Ente nggak tahu, ane tahu tuh Kurang ajar yang luar biasa. Ya, dan demikian praktek salafus soleh. Orang-orang yang menentang Rasul, menyakiti hatinya. Maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali apa? mati. Dan ini adalah kewajiban bagi para pemimpin dan penguasa sebagaimana had-had di dalam Islam. Awas jangan salah paham. Had-had semuanya di dalam Islam itu kewajiban penguasa bukan kewajiban individu. Rajam, cambuk, potong tangan. Ini kewajiban penguasa, bukan individu-individu rumah. Ketika penguasa tidak melakukan, maka tidaklah berpindah kewajiban itu kepada umat. Demi Allah tidak. Yeah praktek yang berjalan pada zaman Rasulullah SAW setelahnya juga. Diriwayatkan dari Abu Barzah al Aslami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Ahmad radhiyallahu dari Abu Barzah al Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah bercerita, Kuntu inda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku satu hari sedang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fatahullahu ala rajul. Kemudian dia begitu murka dari seseorang, begitu marah kepada seseorang. Ketika itu Abu Bakar Siddiq khalifah. Khalifah Rasul Aku menawarkan diri. Ya, ya khalifah Rasulullah, Allah adribu unuqah. Wahai khalifahnya Rasul, aku penggal ya kepala dia, jadi orang yang membuat umurkan. Falamma sami'a kalimat al-qadr ghayyara al-haditha ajma. Ketika dia mendengar kalimat bunuh, dia langsung ubah materi pembicaraan, tema pembicaraan dia ubah. Falamma kana bil nadani. Pas ketika malam datang, dia menyuruhku. yang aku Bakar memanggilku, memanggil Abu Barzan al dan dia berkata kepadaku, "Ya Abu Barzan, aku tasaddaqtu rajul haqqa." Wahai Abu Barzan, benarkah kau mau membunuh orang tadi sebagaimana kau? Wafisidul hadith dan aku benar-benar lupa. Sebenarnya aku lupa nih apa yang dibicarakan. Cuman akhirnya keingetan lagi. Ayo tau amat dari la adriban na'ulukum. Ya, apabila kau perintahkan aku, aku penggal kepalanya wahai khalifah Rasul. Kemudian aku baru berkata, Ya abad baca hadihi lam takun li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu baca Hal tersebut tidaklah sah bagi siapapun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani satu-satunya manusia yang dimana orang yang menyakitinya menjadi halal darahnya hanyalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun semulia apapun seseorang tidaklah menghalalkan darah orang yang menyakitinya. Ya. Demikian praktek salafus saleh. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya dan Imam Nasai rahimahullah di dalam sunannya. Dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan kisah yang betapa menggambarkan yang kita sedang tekankan pada kesempatan kali ini. Lama fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah, amanan nasa jami'an ma'ada sitta. Rasul memberikan janji keamanan kepada semua penduduk Mekah. Yang kalian aman. Gak bakal dibunuh, gak dilambat saatnya kalian. Rasul dan para sahabat dari Madinah datang menaklukkan Mekah. Rasul berikan janji keamanan kepada penduduk Mekah. Kecuali enam orang. Ma'ada sitta Enam orang ini kanu arba'a rijal wa mra'atain Enam orang ini empat lelaki dua wanita. Empat lelaki ini yang kita bahas. Mereka adalah Abdullah bin Khattab, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Mikyas bin Sabah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Qutuluhum walau wajantumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka kalaupun kalian temukan mereka sedang bergantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menumpahkan darah di Masjidil Haram ini haram, enggak boleh, kena darah. Okay? Kecuali kalau kita temukan beberapa hal yang boleh ditumpahkan darahnya di situ. Pertama, ular. Kalaupun di Mekah mati ya. Ya, nggak kena adab, dapat pahala. Anjing hitam polos, matiin. Sama manusia-manusia yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau di dalam kabel, tumpahkan darah. Dan itu kemuliaan yang besar. Amma ibn Khalfal fa'adrahuhu fi suq Ada pun ibn Khalfal ketat Qobabah lari. Dikejar sama Ammar bin Yasir sama Sa'id bin Harith. Kemudian dia lari mendekati Ka'bah dan bergelantungan di kiswah Ka'bah berharap rahmat. Jangan bila alaih kasihan. Tapi saat bin Harith lebih cepat dan dia hantam di tembok Ka'bah dengan pedang. Ceter, eh, mati di tembok Ka'bah. إكرمة ابن أبي جهل فر إلى البحر ركب سفينة حاربة إكرمة ابن أبي جهل لاري طاووس فيكره قبول عبد الله ابن أبي سعد يعني عبد الله بن سعد ابن أبي سعد اختبأ عند أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان هي بصنبوني أساس سسوانيا يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه إكرمة إبوات أبي جهل يعني كعبون سنة يفرحون إذ ريح عاصف توية برهنبس عمين يوزارة كنجان بدأ وكادت السفينة أن تنخلق هم في فطرة ذلك فقال أهل السفينة كنا قولا يا بركاتا أيها أهل السفينة وهي para penduduk perahu يعني para penumpang perahu اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا Ketahuilah bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat bagi kalian di sini. Yani won't do you any good. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian di sini. Pada saat ini. Akhlisul doa lillah. Ikhlaskanlah doa permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tauhid rububiyah yang ada kalaupun pada kaum kaum musyrikin, tauhid rububiyah ada. Di situ Ikrimah sadar, wallahi la illa Allah Karena dia sudah fala illa Demi Allah, Allah tidak ada yang dapat menyelamatkan di daratan kecuali Allah, maka apa yang dapat menyelamatkan di daratan? Eh, demi Allah, apabila tidak ada yang dapat menyelamatkan di lautan kecuali Allah, maka siapa lagi yang dapat menyelamatkan di daratan kecuali Allah? Kemudian dia bernazar, In anjani Allah apabila Allah selamatkan aku la atiyana Muhammad. Aku akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyerahkan diri. Wala ajidanna ma'ahu wa kariman. Dan aku akan menemukannya sebagai orang yang memaafkan dan orang Qadarullah. Ternyata Ikrimah Ibn Abi Jahal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhampar dia, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerah dan bersyahadat. Fakobilan Nabiu Islam Nabi pun menerima keislamannya Fahasuna Islam Maka kemudian keislamannya pun baik Jadilah Ikrimah Ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu. Anaknya Abu Jahal. Di sini pikir, di sini pikirnya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan, maka itu haknya. Tapi sepeninggal Nabi Shallallahu tidak ada satu manusia pun yang punya hak untuk merampas hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati gak ada Kemudian Abdullah bin Abi yang bersembunyi di saudara susuannya siapa tadi? Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang bayar Rasul menyeru kepada bayar. Panggil manusia satu-satu membayar. Ya. Utsman bin Affan membawa Abdullah bin Abi Salam di belakang seperti itu. Waqafa Abdullah wara Abdullah. Utsman. By the way, dia tahu. Ala kulli hal, ala kulli hal. By the way, Abdullah bin Abi Salam ini penulis wahyu. Kutabul wahyu. Lihat subhanallah dari dia di kulub, yukon di yuqallibuha kita syah. Penulis wahyu. jadi kafir lagi jadi murtad dan menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan satu loh. Sehingga ada beberapa kasus mereka berkata, eh, Inna Muhammadan la yadri illa ma katabtulah. Muhammad di Shallallahu Alaihi Wasallam knows nothing. Dia tak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan baginya. Oh, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, salah satu ini Abdullah bin Musa. Nah, ketika Utsman berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tarik Abdullah. Utsman berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, banyak Abdullah, bayatlah Abdullah. Yang kalau jadi banyak berarti diterima sudah, berada di bawah kuasa. Rasul lihat Abdullah, dia buang muka. Mana? Utsman pun menghampiri dan bujunya, Ya Rasulullah, banyak Abdullah, bayatlah Abdullah. Mana? Buang muka lagi. Osman pun menghampiri tiga kali. Ya Rasulullah, la ya Abdullah, la ya Abdullah. Abu ba'da salat. Kemudian Rasul pun membayatnya setelah tiga kali. Akhirnya terima. Oke. Setelah itu, setelah itu. Nabi berbalik kepada para sahabatnya di belakang. Radwanullah alaihi ajmain. Nabi berbalik kepada mereka dan berkata, Alaysa minkum rajulun rasyid? Tidak adakah orang pintar yang cukup inisiatif di antara kalian. Izra'ani kafartu ya an bai'ati. Yang ketika dia lihat aku menahan tanganku dari membaiatnya, falyakku wa yadrib ulum hadzal rajul. Berdiri kan bacok lehernya di tempat, kenapa diam aja? Begitu. Begitu tuh, tuh. Dan Allah mana? kalau bukan Uthman yang Affan yang muncul, untung neraka. Uthman ya, Uthman. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malu, malaikat malu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan Imam Muslim Ya, kalau Abu Bakar datang ke rumah Rasul lagi yang kaki duduk santai, kan siapa tahu dia? sehingga tersikap sebagian betis banyak pahanya. Ya, Abu Bakar datang masuk Rasul masih santai, kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk ngobrol bicara, kemudian pergi Abu Bakar pulang. Kemudian Umar masuk Rasul masih santai Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya. kelar pergi. Tapi Utsman yang masuk, Rasul berdiri, rapi-rapi dulu lalu menyambut Dan ini bisa jadi marah, bukan sekali dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah. Sudah Rasulullah Muhammad dia lihat dia tangkap. Terus ditanya satu hari, Ya Rasulullah kalau yang masuk dia dia itu biasa. Tapi kalau Utsman yang masuk kenapa kau berbenang rapi-rapi? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah astahi min rajulin astahi minhu al Tidakkah aku malu ya Aisyah dari seseorang yang para malaikat saja malu padanya? Tuh. Kalau bukan Utsman yang bujuk, au. allah malu kalau syaitan lari dari rumah, Ya Rasulullah. Aku dengar para sahabat mau membunuh ayahku. Murni ya Rasulullah fa'akbul. Perintahkan aku ya Rasulullah. Let me kill myself. Biar aku sendiri yang membunuhnya. in the dibilang kafir eh, apa eh, muahad muahad yang dapat jadi keamanan ya atau kalau yang mampir doang dibilang mustahman dapat visa di negeri muslim maka dia dapat jadi keamanan kafir kan ada kan hati dini mustahman sama muahad tuh jangan semuanya dihajar jadi waris itu halal, tapi memang lagi di kondisi haram. Ya, lagi di kondisi berperang, Dan dengan beberapa mualif dan mualif yang tak boleh lepas. Ala Muhammad bin Maslamah al-Ansari menawarkan diri bersama Abu Nailah dan dua sahabat Mereka berangkatlah ke rumah Ka'ab bin Dan mereka minta izin dulu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. dan mulian aku dan aku syai'an. Apakah kamu mengizinkan bagiku untuk ngomong dulu sedikit sama dia yakni tipu-tipu dia dulu mancing dia. Ya jual kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat berempat ke rumahnya Ka'ab bin Ashraf. Ketemu Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah berkata, Inna hazar rajul yadrub minna sadaqah. Sesungguhnya ini dia nih meminta kita sadaqah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kita patungan sadaqah. Wajibna fi rizqin aw rizqain min syair, yakni nastasrifu. Kami datang untuk pinjam beberapa jumlah gandumlah kepadamu untuk kami setorkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaab bin Ashraf mendengar itu, Wahai aidon dia berkata demikian, tuh kan masih aja, gitu bahasa kitanya. Wallahi la tamallana minhu demi Allah kalian akan bosan dan jenuh dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaab bin Ashraf, uh, Muhammad bin Maslamah al berkata, Wallahi bayana wa tabi'na sungguh kami telah membayarnya mengikuti dia wala nuhibbu an natrukahu bila tidaklah kami mau meninggalkannya sehingga kita lihat bila mayat kali ambruk sehingga sampai mana akhir perkara ya sudah kalian datang mau pinjam gandum ya lihat busuknya Yahudi arhinuni nisa'akum jadikanlah gadaikan untukku sebagai jaminan istri-istri kalian. Brengsek. Hari ini istri buat gade tiga yang Yahudi. Muhammad bin Masrama al-Ansari berkata, Ana lakukan disana wa antu asmanul Arab. Masa kita gadaikan, kita jaminkan kepadamu istri-istri kita sementara kau orang paling ganteng. Nanti dia tergoda, jangan ya lagi di, diulur terus nih di, di, <laughs> di istidroj sama Muhammad bin Aslamah dalam sholat. Arhinuni abdaku kalau gitu gadaikan padaku anak-anak kalian itu Yahudi. Nidam suruh jadi jaminannya istri kalau nggak anak kurang ajar. Jangan kau harap moral pada bangsa yang bersaudara dengan anjing bagi monyet. Yahudi ini Yahudi itu. Jadi Nanti kalau kasih kita kali kasih anak-anak kita, nanti dia dihina sehingga kita pun dihina. Wa yuqalu lahu ruhina bi miskin aw misqain sa'ir. Tapi dia diledek-ledek sama orang. Wah, dia diledek itu kerama gandum, itu sama gandum. Tapi ledek-ledek sama orang-orang, kita pun terhina. Akhirnya Muhammad bin Maslam al bilang, "Walakin la kalama." Bagaimana kalau kita gadaikan padamu al-lama? Al-lama yakni alat-alat perang. Pedang, perisai, penutup kepala, baju laknat namanya. Dan dia bilang laknat supaya nanti datang dengan itu tidak mencurigakan. Oke, okay, baik. Kapan janjian di satu tempat eh, di satu waktu mereka berjanji, oke okay, nanti ada serahkan laknat dikasih apa tadi? Oke, okay, boleh. Falamma semua fil Tuhan di sini dan ketika datang waktunya, okay. Datanglah Muhammad bin Maslamah, Abu Nahilah dan dua orang temannya ini. Fasadak maka tiba-tiba eh, kebenaran. Kaab bin Ashraf ini zawaj ahdin bi'ur baru baru merit, baru nikah hari pagi. Mereka datang kepada Kaab bin Ashraf tengah malam di wasatin minal lail. Nyampe rumahnya, mereka panggil, "Ya Kaab, enzil, wahai Kaab turun." Kemudian Kaab pun siap turun menghampiri mereka. Ini istrinya dibilang. Apakah kau mendatangi mereka pihak di saat yang jam segini? Kau mau mendatangi mereka? Wallahi bisa sami'tu sautan yaktur min hujan Demi Allah, aku mendengar suara yang menetes darinya aliran darah. Yang aku mendengar suara sabetan pedang. Kata istrinya, tapi dia yang malu, dia sombong, baru kawin jadi jahil. wa abna ila radi'i. Itu aku ila saudara sesusuanku. Wa al karima idza du'iya bi ta'matin fil laili ajab dan sesungguhnya seorang gentleman, gentleman apabila dipanggil di malam hari untuk ditusuk dia akan tetap hampiri panggilan itu ya saudara. Baru kawin bro, Udah lama dikit mana yang dulu yang turun gitu. Akhirnya mereka bilang, wakil kan yang hukum tiba wangi banget. Just get married, baru baru baru nikah nih kan, wangi. Pas menghampiri Muhammad bin Maslam Abu Nail, mereka berkodok. Ma ra'aitu ka'am terus dia nyombong lagi ana ana indi afalul amal mada mada Apa? ana ajil iya what can I say aku menikah dengan wanita yang paling cantik paling wangi can I say ya salam oke okay. wangi ajib ya iya Atadaduli an ashumma ra'sak Apakah kau izinkan padaku untuk mencium kepalamu? Wanginya enak ah, Suka ya? Iya, boleh Kasih Dicium Enak ya? Iya, coba deh yang kedua new. Iya enak itu. Kan? Tiga yang tempat. Semuanya new. Ajib kan? Ajib. Ata'adanu li'an asyumah hataniyah. Kau izinkan aku pengen cium lagi ada penasaran. Wanginya enak. Mau cium lagi ya? Boleh. Dibagi kepala. Pas dipegang dia teriak. Dunakum atau Allah. busu Allah. Uqtulu bunuh. Tegak, tegak, tegak. Mati. Asyik lah. menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Dan demikianlah yang dilakukan mereka sehingga Allah berikan kemuliaan pada mereka yang pantas. Kenapa? Karena mereka menjaga kemuliaan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, zatnya sebagai manusia dan ajarannya sebagai hak yang dibawakannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emangnya kita Abdullah Abdullah itu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan di Imam Nasai Abu Dawud dan Dari jam berapa? Hah? Lalu apa? Hah? Betul kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Imam Nasai Abu Dawud dan Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu أنهم كانوا وجدوا امرأة مقتولة في zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari mereka menemukan seorang wanita terbunuh pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasad wanita yang terbunuh zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan pada Nabi, Nabi pun mengumpulkan umat. Ta'ala. Ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ansyudu billahi rajulah. qatalat hadhihi man qatala hadhihi aku seru dengan nama Allah seseorang yang membunuh wanita ini berdiri mengaku Rasul berkata kepada para penduduk Madinah sahabat kalau begitu takut mereka dibunuh itu nanti Jibril mampir dan tahu ya ayo berani bohong kasus yang ini Aisyah radhiyallahu anha demikian kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari keluar rumah. Ya kan? Ternyata diperintahkan Allah untuk mengganti malam-malam keluar rumah, diam-diam, diam-diam. Umul dan Aisyah pas Rasul mulai keluar, wah, ya ada dan dia, dia, dia jelas, dia cemburu, diikutin kemana nih? Keluar malam-malam gak bilang. Jangan-jangan mampir ke rumah istrinya yang lain di jatahku, di waktuku. Diikutin oleh umul mukminin, Aisyah. Ternyata kebakian Kemudian sholat itu mendoakan penduduk bagi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai Rasul mau kembali. Umul Mukminin ya, dia lari duluan. Mereka ketawa. Terus langsung gerbek-gerbek tidur di tempat. Ngadep sana. Rasul pun masuk dengan salam ya salam tasliman. Dia mengucapkan salamnya. yukir al-yaqdhan walam eh, eh, yusmi al-yaqdhan walam yukir al-lain mendengar orang yang masih bangun, membuat orang yang masih bangun dengar, tapi tidak juga membangunkan orang yang tidur. Ini salamnya Rasul. Baik, iya? masuk, kemudian tidur di samping Ummul ini, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga ngos-ngosan, saudara itu. itu? Rasul kan, "Ma biki Aish? What's wrong with you ya Aisyah?" Ada apa? Wanita, akhirnya hari ini Terus Rasul berkata, ini Allah yang awal dan ini yang lagi khabir. Katakan tidak? Atau nanti yang maha lembut lagi maha mengetahui yang akan mengatakan yang pada aku. Ayo lo bukan bohong. Sahabat bilang, kalau begini, kita tak memberikan tahu padanya, yang menyembunyikan sesuatu, darinya sesuatu, maka Allah yang akan membawakan kabar baik padanya. Akhirnya akma yang a'ma zal Berdirilah seorang tua buta bergetar ketakutan ketika Rasul tanya siapa yang bunuh wanita? Berdirilah seorang lelaki buta bergetar ketakutan. Anak kota tua ya Rasulullah. Aku yang membunuhnya ya Rasulullah. Panggil siapa? Terus dia berkata kepada orang tua, "Amma innaha kanat zawjati." Sesungguhnya dia adalah istriku. Wakanat baratan liya Betapa dia berbakti kepadaku Mushbiqatan alaiya Betapa dia sayang kepadaku Sabar melayani Ya Wali minha waladan kan Dan aku punya anak dua bahkan dari dia Bagaikan permata bagi hatiku Orang buta dapat wanita yang Bersyukur kan? Syukur banget Anugerah Ya Walakinnaha kanat taqa fi Tapi seringkali dia menghinamu ya Allah Menyebutkan aib-aibmu Wa tashtumu dan mencertamu Wa kuntu nahaitu anha wa lam tantahi. Sudah aku larang, sudah aku larang berkali-kali tapi teren-teren. Ya, ini tak berhenti-berhenti dia tak kunjung berhenti menghinamu, mencercamu. Sehingga satu malam dia hina kau dengan hinaan dan aku tak lagi sabar menahannya. Fakultu maka aku pun bangkit Fakotal Tuhan maka aku bunuh dia Di sana lain aku bangkit ketika dia tidur aku bangun aku jadikan pisau di perutnya aku tinggi dengan badan Maka dia mati ya Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ala nashhad anna dama Kalau begitu kita bersaksi bahwa darah wanita ini tidak ada artinya Darah yang tidak ada artinya maknanya darah yang tak usah dituntut kisos dari Ini yang membunuh malah dapat pahala. Masya Allah. Luar biasa kan? Betapa mereka menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah yang menjaga mereka. Pantas begitu. Dan demikian praktek salafus saleh. Baik di zaman tabi'in, abad tabi'in dan seterusnya. Betapa umat Islam Allah berikan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kemakmuran pada mereka. Lihat dikarenakan apa? Betapa mereka menjaga nama baik Rasulullah SAW dan menjaga kemurnian agamanya. Menghidupkan dakwah-dakwah yang menyeru kepada tauhid dan sunnahnya. Di mana para ahli ilmu yang tak sempat mereka berdagang, berbisnis, mencari manusia, kehidupannya ditanggung oleh khalifah-khalifah yang ada pada masa itu. Jangan takut, belajar yang benar apa dakwah. Kehidupan itu ditanggung sama pemerintah pada masa itu. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu Ini kisah masyhur ya. Kisah masyhur sami'naha dengan al-masyayikh kita dengar banyak dari syekh ya. Tapi lam akif ala sana belum tahqiq, belum belum tahrij. Ala mentahrij asar akan lebih susah daripada takrif hadis. Oke? Okay? Karena apa? Hadisnya ada ciri-ciri khas perkataan Rasul ini berasa oh ini perkataan gaya bahasanya Rasul. Ini akan mudah dicari. Kayak Tapi kalau asar malah susah. Bingung. Al-Qur'an ini kesalahan surah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dibawakan padanya pada masanya anak-anak kecil bocah-bocah diadukan ditangkap diadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mereka telah bunuh seorang kakek Yahudi mereka membunuh ini anak-anak kecil membunuh Oke? ditanyakan kenapa kalian bunuh mereka berkata ya Amirul Mukminin kita sedang main karena yang Abu sibian, sebagaimana bocah-bocah main. Kemudian ke orang tua yang udah lewat, seperti biasa, kakek-kakek ngomel kita dan lain-lain. Gak jelas. Namun pada kali itu mereka dia memarah-marahi kita dan menghina-hina Islam, menghina-hina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tak tahan mendengar ya kalau ahli batu kayu yang ada kami kebukin. Eh dia mati ya kalau Umar bin Abdul Aziz berkata, Alhamdulillah aku hidup di zaman yang dimana anak-anak kecil masih berani membunuh demi membela Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya, bapaknya gimana? Dibikin kayak apa itu? Pantaslah di masa itu Allah Subhanahu Wa Taala makmurkan umat itu begitu umatnya. Jangan lihat Umar bin Abdul ya, lihat umatnya. Lihat umatnya, jangan lihat pemimpinnya doang. Salah kita, akhirnya cuma bisa nyesel. Jangan lihat kok pau rosidin adil-adil. Lihat, berangkat dari rakyat macam apa dia? Pantas lah, rakyatnya didikan Rasul. Nomor pemimpinnya kayak siapa? Abu Bakar Umar eh, iya pantas. Demikian keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang mulia akan dipimpin oleh yang mulia. Gerombolan singa dipimpin singa. Gerombolan tikus ya tikus, jangan naruh singa udah. Tikus kantornya, tikus buatnya, tikus nopera, tikus sawah. Maka jangan salahkan pemimpinmu, salahkan dirimu. Mereka adalah bentuk keadilan Allah atas kita. Sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz, orang mau sodako ini bingung sodako kemana, mau zakat bingung zakat kemana. Kemakmuran udah Tuh segitunya. Musim dingin ditebarkan gandum dalam jumlah yang sangat banyak di puncak-puncak bukit. Ketika biji-biji dan daun mengering kalau oh, musim dingin. Gandum ditebar-tebar sama yang jelas. Di mana di puncak-puncak bukit? Ditanya kenapa ya dalam mungkin ini demikian? Agar jangan sampai ada orang yang berkata bahwa burung-burung di negeri muslimin mati kelaparan di musim dingin. Burung, burung, burung. Kirim. Begitu menjaga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Harun al-Rashid rahimahullah. Harun al-Rashid, al-Khalifah al-Rashid. Pada masanya, dia begitu menghormati ulama dan menjaga para ahli hadis dan menghidupi mereka dari gaji. Setiap tahun dia berangkatkan para ahli hadis bersama keluarganya haji, didanai didanai, dananya, baju-bajunya, semua di haji. Dari kocek pribadinya. Luar biasanya Harun Ar-Rasyid. Salah satu hal yang berjalan pada masa itu adalah di mana beliau rahimahullah memenggal para pemalsu hadis yang memalsukan hadis yang menghina Rasul dong, Menghina Rasul kan, Shallallahu alaihi wasallam. Ah itu kan tujuannya baik, hasanah, keren. Ada urusan. Dipanggil. Satu hari para pemalsu, seorang pemalsu hadis mau dipanggil dan dia berkata kepada Harun, lima kota tadi kenapa kau bunuh aku? Kata Harun al-Rasyid, liurihal ibadah minna, agar aku menyelamatkan hamba Allah dari kesesatan, para hamba Allah dari kesesatan. Kemudian dia berkata, Aina anta min alf au alfai hadithin wada'uha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul minha harfan qattu. Apa yang bisa kau lakukan dari seribu atau dua ribu hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul, telah aku sebarkan, padahal Rasul tak pernah menyebut satu huruf pun dari hmm. Yani kalaupun kau membunuh, tetap aku sudah sebarkan. Hadis itu. Hal yang harus Aina anta? min Abdullah. Aina anta min al-Fizari wa Abdullah al ya Mubarak. Apa yang bisa kau lakukan menghadapi al-Imam al-Fizari dan Abdullah ibn Mubarak, yakni tokoh-tokoh pada masa itu. Ya? Yang yudkhilaniha wa yukhrijaniha harfan harfan. Yang akan meneliti tiap hadis yang ada dan mentakhrij tiap hurufnya. Bunuh. damn, Asyiknya. Pantas Allah berikan kemuliaan pada mereka pada masa itu kepada kaum muslimin sehingga hampir tiga perempat muka bumi dikuasai kaum muslimin pada masa itu. Tahu tiga perempat celana tiga perempat sekian. Ah itu loh muka bumi dikuasai kaum muslimin. Kenapa nggak selalu muka bumi dikuasai kaum muslimin? Nanti nggak seru lagi. Sunatullah harus ada tadabbur. Nggak seru lagi nanti, nggak ada musuh. Ya kan? Ahlul batil udah gak ada, ahlul hak nganggur nanti bro. Ahlul syirik gak ada, ahlul sunnah nganggur, ahlul tauhid nganggur. Gak asyik Biar selalu ada peperangan, biar adrenalin kita selalu tepat, terpacu. Makanya diadakan kesesatan itu. Maka jangan kau salahkan orang-orang yang mengusuhi Islam. They're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Salahkan dirimu yang tak melakukan tugasmu sebagai sunni yang baik. Sudahkah kau mengenal sunnah? Sehingga kau memusuhi syiah, oh syiah usi syiah begini, syiah. Ini yang sunni kenalnya sunnah kayak gimana? Tidak? Kan? Nggak usah nyala-nyalain syiah, dia mah benar melakukan tugas. Kau tak melakukan tugas dengan baik, mengenal sunnah Rasul Rasulullah, Alaihi menerapkannya dalam kehidupan kepada istri dan anakmu. mendatangi dia berteriak-teriak dan menghina-hina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anjing mendengar dia menghina-hina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bangkit, gitu kan? Kemudian lepas rantai itu digigitnya ke langit dengan gigitan yang sangat keras sehingga mereka sulit melepaskannya. Terus mereka berkata ini dikatakan kau menghina-hina Muhammad. Tapi pendeta belakangnya dia berkata, ini nanti kan kita anjingkan ya, Enggak, ini, ini anjing terlalu waspada Dia lihat aku berdiri, berteriak, bergerak, gerakan tangan Dia merasa terancam, dia serang aku Begitu Oh tadi, dia share Oke okay. Dirantai-rantai dong anjing Iya kan? Udah Berlatih ya. atau Acara pun berlatih Fakal terakhirnya dia berdiri lagi yang tadi ini Pendeta ini Berpidato lagi Rupanya orang yang dimuliakan ini golongan itu. Dan dia menyampaikan ceramahnya, dia berteriak-teriak kembali menghina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini dia anjing marah lagi, bangkit lagi, lepas lagi pelatih, digigit dengan gigitan yang sangat keras di lehernya sehingga dia mati di tempat. Dari sini Ibnu Hajar dari sini Arba'ina al 40 ribu manusia masuk Islam seketika anjing anjing segitu belai Rasul kita yang kaum muslimin terbesar di muka bumi. Sementara yang mengaku Nabi satu demi satu silih berganti. Masih hidup. Makan di warteg, warung padang, masih hidup. pada ada yang lanjutin. Pantas kau mengeluhkan kehinaan, kemunduran yang Allah timpakan padamu. Kita yang keadaan, we deserve it. Kita yang pantas menerima kekalahan ini. Lihat bagaimana sejauh apa kita bahkan anjing pun lebih membela Rasul daripada kita dasar anjing ini yang dinajong-najongin najis najis. Ya. Baca yang dua ini dia memicu hati. Sehingga setidaknya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk semakin mencintai Rasulullah SAW dengan apa? Dengan mencabut diri untuk semakin mengenal ajarannya, ya, mengenal apa-apa yang datang darinya, hikmah-hikmah kehidupan, pesan-pesan moral yang ada di dalam hadis, cari itu dulu, sebarkan itu. Urusan umat, negara dan lain-lain adalah hal yang di luar kuasa kita dengan Allah nafsan illa usaha. Serahkan kepada Allah. Lakukan yang bisa kita lakukan dan masih dalam puasa kita sudah. Dan kepada manusia-manusia muslim yang masih dia beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir. Dan dia punya kuasa sedikit ataupun banyak. Demi Allah, ketahuilah bahwa kita akan ditanya di hari kiamat kelak Kenapa tidak kita membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kuasa yang kita miliki, di bawah kuasa yang kita miliki? Apabila tidak bisa kau lakukan hal itu, maka lepaskan jabatanmu. Itu sungguh lebih baik untukmu. do lado sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hujjah. Ya. Kemudian juga kenalilah lebih baik agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidupkan pada diri kita, istri dan anak kita. Kuang pusakum pun naruh sebatas itu aja. Adapun hal-hal yang terjadi di negara kita, di luar negeri dan lain-lain, Allah tidaklah menuntut kita. Serahkan perkara yang kepada Allah Subhanahu wa taala Allah dan ini adalah perkara-perkara yang Allah akan tuntutkan kepada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan pada mereka atas rakyat kaum muslimin. Ya, maka kekuasaan adalah amanah yang besar demi Allah. Kekuasaan adalah amanah yang sangat besar. Apalagi kekuasaan atas kaum adalah amanah yang sangat besar. Apakah kau gunakan kuasa itu untuk membela nama Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kelak? Ya, kasus Denmark yang bikin karikatur. Itu tidak ada satu negeri muslim pun yang menarik yang menarik duta besarnya dari Denmark waktu itu. Sejak sebagai produk, kalau menghantam pakai bom udah jelas nggak bisa lah. Cuma tunjukkan kebencian, ketidaksetujuan dan rasa bela kepada Rasulullah SAW. Tarik ke ambasadornya dari situ juga juga. Hmm. Ya. kejayaan kemuliaan kepada kaum muslimin sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi para pemimpin dan rakyat kaum muslimin. Allahumma aslih wulatal mu'minin ya wa ra'iyatahum. Ya Allah perbaikilah para wali-wali kaum mukminin muslimin dan rakyat mereka. Gak bisa juga kita menyalahkan hal ini kepada satu pihak pemerintah saja, sebagaimana yang tadi kita katakan. Gak bisa. Ini sini pemerintah nggak ini. Pemerintah begini ini normal dari yang kayak ente. Itu demikian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa kepada sebagian ini. atas zalimin-zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Kalau pemerintahmu sekarang kau keluhkan, maka mana yang memang dia pantasnya yang pantas muncul dari rakyat itu adalah yang seperti itu. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikeluhkan oleh anak baru kemarin pada masanya. Ya Imam Malik istiqtar di zaman ini walau taku di zaman Umar. Wahai Imam, kenapa fitnah-fitnah memberontakan terjadi banyak pada zaman dulu? Dulu zaman Umar nggak ada begitu. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Li'anna Umar kana waliyan ala mithli wa ana walid ala mithlik." Umar dulu waktu mimpin, rakyatnya adalah rakyat-rakyat sepertiku, selevelku, dengan kualitas diri sepertiku. Tapi ketika aku yang mimpin rakyatnya seperti ini, Asyik ya. Abdul Malik bin Marwan dikeluhkan oleh kaumnya. Kau ingin kau adil, dia kumpulin deh rakyatnya saya kan bisanya ngeluh-ngeluh doang. Dari zaman dulu juga. Terus dia berkata kepada rakyat, aku annakuna lakum mithla Abi Bakar wa Kalian mau kami bersikap adil kepada kalian sebagaimana dulu Abu Bakar dan Umar yang masuk keadilan kedua. Oke, keadilan dan ketakwaan Abu Bakar dan Umar. Kalian mau kami bertindak adil kepada kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu? Ya, kalau ini kau adil, kau bertakwa. Ini ya, rakyat. Oke. Okay. Fakulu lana mithla rijali Abu Bakar wa Umar. Maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Siapa? Lihat rakyatnya Abu Bakar dan Umar ini siapa? Siapa? Muhajirin sama Ansor nih. Pantas lah nomornya yang kayak Abu Bakar dan Umar. Kalau tahu jadi Abu Bakar dan Umar kualitas diri kalian sehingga kalian sama seperti para wajirin dan asal. Pantaslah aku jadi Abu Bakar dan Umar. Ini baru ide yang adil, cara memandang yang adil. Jadi bukan hanya keluhan-keluhan-keluhan yang bisa kau berikan, tapi lakukan sesuatu. Do your part well. Lakukan tugasmu, bagianmu di dalam umat ini sebagai apa? Lakukan tugasmu dan Sisanya masalah negara pemerintah itu hal yang terlalu besar. Jangan jangan ikut ikutan suami Jangan dengar juga orang-orang yang menyeru untuk ikut ikutan suami. Keder. Dan baik. Bisa tolong jelaskan pakaian wanita yang syar'i sesuai tuntunan Islam. Yang anda tahu dua syarat ini, Menutup maknanya tidak memperlihatkan. Ditutup. Juga tidak memperlihatkan bentuk. Seringkali menutup namun memperlihatkan bentuk. Dua syarat ini Jadi ditutup aurat itu bukan dibungkus. Dibungkus kan begitu. Kan? Kayak lontong. Iya. Kalau lontong lebaran itu pakai rapian terus nonjol-nonjol gitu kan? Pakai kerudung kerudung dangdut yang dicekek di belakang. Ini. Asyik. Itu mengukus, belum menutup. Menutup itu satu, menghalanginya dari pandangan orang. Kemudian tidak memperlihatkan yang itu. Mau celana kek, mau rok kek. Kalau memenuhi syarat itu, itu ya Apa? Ya, mau bahannya baju, mau gamis, mau jilbab. Kalau memenuhi syarat itu, ya Ustaz bahannya jeans, boleh, boleh, boleh, boleh itu, Tidak masalah Tidak masalah Asal apa? Menutup dan tidak memperlihatkan Ya, dapat ya? Sebatas itu Kaidah intinya sebatas itu doang tapi Ustaz, apakah harus hitam-hitam dari itu ini semua? Kalau mau begitu ya tadi, nah, Cuma kenapa itu wajib gitu. sahihah cerita mengenai detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwasiat kepada Ali dengan berkata, ummati, ummati, ummati, cerita yang tersebar di kalangan masyarakat. Ada yang tahu jawabannya? Hadis ini aku Narena berkata la aslalah, tidak ada asalnya. harus. Pak, barakallahu Ya, Rena. Rena itu sahibi wa ustadi. Buat ilmiwi juga, tapi satu sisi murid juga, <laughs> tapi di sisi juga, tapi saya Karena punya anak umur tiga tahun tapi agak kesulitan dalam meniru kata-kata, hanya bicara kata ayah saja yang jelas. Oh maknya yang terima. <laughs> Pada suatu malam anak bermimpi menyikat mulutnya dengan siwak. Yang jadi pertanyaan, apa boleh anda lakukan apa yang di dalam mimpi anak? Dengan harapan mungkin itu akan menjadikan mudah dalam berbicara. Syukur. Barakallahu fiik. Mau nyikat mulut anak pakai siwak boleh? Boleh. Kenapa? Bismillah, kesembuhan hanya dari Allah, bukan dari siwak. apa Kesembuhan hanya dari Allah bangun di malam hari, minta kepada Allah, lakukan apa yang bisa dilakukan, sebab-sebab, tapi sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Imam Bukhari ini dulu buta, bocahnya masa kecilnya buta, buta total ya. Oke, okay? Ibunya bangun setiap malam nangis-nangis, nangis-nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu uh, Nabi Lalu Nabi apa? Berkata anakmu telah melakukan urusan bisa. bisa. Pagi hari ini sudah bisa melihat. Bangun di malam hari minta dan kemudian lakukan apa yang bisa dilakukan dari terapi dan lain-lain tentunya yang harap. Sebenarnya saya mengatakan bahwa anak kecil yang belum disintar, sunat tidak diperbolehkan ke masjid dikatakan masjid nggak apa masukin masjid belum di kita juga masukin masjid nggak apa Rasulullah SAW memakan dalam Ikhwani uhibbukum illah wa lillah I love you illah wa Usahakan bedakan antara menulis pertanyaan dengan menulis permen Ini dari tulisan beda Apalagi dengan menulis koran Itu yang beda banget Ya. Husnul soal ilm. Pertanyaan yang baik itu udah setengah keilmuan. Setengah ilmuan. Yang kau bisa merangkum apa yang sebenarnya kau ingin cari tahu dan kau ungkapkan dalam kata-kata yang ringkas dan kena poinnya. Ini husnul soal pertanyaan yang baik. Baik. Itu udah setengah ilmu kau punya, setengahnya itu jawaban. Sekarang pertanyaan yang baik aja kau belum punya. Itu setengah juga belum. Coba dipikirkan dulu pertanyaan yang lebih baik, lebih singkat, sehingga tidak panjang. Kalau wudhu pakai air hangat boleh nggak? Boleh, tapi tidak sakit dan Boleh, Mubah ya sah. Cuman ada taruhannya, ada taruhannya dengan air yang terjemur matahari. Ya, air yang menghangat itu akhirnya jadi ada taruhan. Jadi jangan sengaja-sengaja pilih air mata. Pilih air yang dingin lebih meninggalkan. lebih Karena kan yang lebih menjadikan prioritas yang harus kita sikapi? Yang menghuni pengingat kemuliaan Rasul, para amal kita, syukur. Ya, eh, yang bisa kau atasi. Siapa yang bisa kau atasi? Menjawab tuduhan orang yang menghina Rasul atau menjawab sumber-sumber alul bid'ah. Ya, tapi ketahuilah, itu hal yang tidak akan pernah ada habisnya. Oke, okay? dan lain-lain. Sebagaimana tadi kita sampaikan, akan harus selalu ada dan harus melontarkan syubhat, syubhat, syubhat, syubhat. Dan seringkali bukan syubhat mereka yang kuat, tapi emang menghujat kita yang lemah. Penguasaan kita yang lemah terhadap agama kita, sehingga terasa kuatlah syubhat mereka. Syubhat mereka ini nggak kuat, cuma intinya yang nggak kenal agama akhirnya terasa kuat ya. Ya, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Baru Ada sempat rutin kajian Oke, okay, kemudian berubah jadi jarang kajian karena kesibukan rumah yang ada. Akhirnya nggak pernah kajian. Kemudian sekarang taubat, minta ampun di malam hari dan lain lain Arab dan kembali ke Indonesia. Karena Allah. Kemudian ujian pun datang bertubi kuti nggak bisa habis. Entah itu dibolehin orang dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan? Saya tak kunjung selesai ujian-ujian itu tak ujung selesai. Bukan ente doang. Bukan ente doang. Siapa tahu kebenaran ini sedikit menghibur hati, Banyak yang diuji seperti itu, bahkan banyak yang lebih berat ujiannya daripada Harusnya ini menguatkan hati kita. Ya, ujian bertubi-tubi selalu datang. Emang begitu dari zaman dulu. Jalan menuju surga memang harus susah. Dan itu dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu Allah yabtali bi 'abdin." Allah senantiasa terus-terusan bisa jadi Allah mencintai seorang hamba. Terus Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-terusan menimpakan musibah demi musibah kepada hamba yang dia cintai ini, hatta yamshiya 'ala wajhil ardi wa laysa 'alaihi khatiyah. Sehingga dia berjalan di muka bumi namun yang sehingga dia masih berjalan di muka bumi masih hidup namun sudah tak ada catatan dosa satupun atas dia. masih hidup nih cuma catatannya sudah bersih kenapa Allah hamperin terus pakai darah lihat sirah sara, ada sukanya sirah dan sejarah kenapa dari situ banyak hikmah-hikmah kehidupan bisa kita ambil, banyak sunnah tubuh atas alam semesta yang dapat kita tangkap, pesan-pesan moral. Kemudian juga kan, kemudian juga betapa kalian bahwa ujian yang menimpa kita dibanding orang dulu tidak ada apa-apanya. Dizolimi, ditipu, diledek, dicibir. Karena Kan mempertahankan sunnah, tauhid, mempertahankan yang halal pada diri kita. Terus dicibir, dihina. Orang dulu dibakar hidup-hidup, dibakar hidup-hidup gara-gara beri, dan ashabul. Dibakar hidup-hidup nih, dibelah hidup-hidup. Ya, diantar. Namun itu semua tidak membuat mereka meninggalkan keimanan mereka, malah tambah kencang, tambah jadi. Ente ini dizoliminya diapain? Digebukin? Udah belum? Di demo? Udah pernah belum di demo? Rumah di demo? <laughs> Dizolimin sedizolimin dizolimin diapain sih? Makanya lihat musibah ujian yang orang-orang dulu ini baru kita kuat. Ah, bahwa yang menimpa kita ini nothing. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kita. Kita ini masih santai. Allah masih sayang sama kita. Cuma ditimpa segini doang. Hah? Ya? Jadi nggak ada apa-apanya. Dan bukan hanya engkau yang mengalami hal ini. Bukan engkau. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kekuatan Rabbana afrih alaina sabran itu ada saudari yang mengatakan dia aku masuk neraka asal bersama Rasulullah oh kufur perkataan dia dia aku masuk neraka asal bersama Rasulullah kufur yang aku Rasul saja minta perlindungan dari neraka ini ide ide-ide dari golongan sufi okay? Robi'ah Adawiyah dan lain-lain yang berkata cinta, cinta, cinta terlepas dari surga dan neraka yang penting cinta ini ide-ide yang keliru yang dimana orang-orang yang mendalami hal demikian tazam dan akhirnya menjadi zindik orang berkata demikian dia jadi zindik bisa-bisa Tentunya tidak langsung kita hukumi, bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi karena tidak ada penyebab baru. Cuma ini adalah perkataan yang kubur demi ya Allah. Ya, apa yang harus saya perbuat ya Ustaz? Nasihat. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk berlindung dari api neraka. Rasul perintahkan kita untuk berlindung dari api neraka dan meminta surga dan mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dengan mengatakan kata-kata kufur demikian yang seolah-olah heboh, hebat, keren. Enggak, bukan. Mencintai Rasul adalah dengan mengenal yang mana yang memang ajarannya, kemudian merakam di dalam kehidupan. Itu dengan mengapa mencintai Rasul. Bukan cinta-cinta yang pengennya kebersamaan, dan kalaupun di neraka ini cinta-cinta India ini Bollywood kebanyakan nonton sinetron atau film India ini kamu Bollywood kan misalnya ada pukul ada tiang listrik dia muter-muter jadi <laughs> kagak hujan kagak panas dia begitu kebanyakan nonton film India akhirnya yang dia pahami cinta adalah kebersamaan dalam suka dan duka sama Rasul sampai begitu nggak begitu ya tapi tv udah jangan pakai TV, makanya itu Kum, ikuan dulu tontonannya. Aman, Mayatnya clear, nggak ada TV, clear. Arah cara berpikirnya tidak dibujuk, nggak diarahkan oleh media apapun. Pikiranmu hanya terarahkan sesuai dengan apa yang kau baca dan kau yakini. Ya, Keluarkan titi dari rumah sebagai bentuk saudara kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kesian, kesian. Anak kecil lagi nonton dangdut, dangdut itu, joget-joget. Bocah semua ditelan. Ya, atau mode-mode yang begitu semakin zuhud, manusia semakin ciri kan semakin zuhud dalam berpakaian. Iya kan? Semua rumah ini sudah zuhud ya. Jangan banyak-banyak, nanti boros, mubazir. Dikit aja. Ya. Dan ini semakin diwajarkan, semakin ditampilkan di TV. Udah nggak usah diterima. Orang tua harus mengambil kewasiat bahwa warisan dibagi sama rata anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana baiknya dan jahilnya apa kalau kesalahan orang tua atau dibagi umumnya laki-laki dan perempuan? Barakallah. Begini, warisannya. Islam menerapkan aturan kadar-kadar warisan. Okay? Tapi apakah wajib dibagi sesuai dengan hukum Islam? Tidak. Yang wajib adalah saling diridhoi. Jadi misalnya anak-anak setelah meninggal orang tuanya, mereka rapat gimana nih? Mau dibagi sama rata aja cewek cowok dan mereka setuju jadi. Tapi ada ya, Minimal setiap orang harus tahu dulu jatahnya di dalam Islam harusnya dapat berapa. Setidaknya itu dulu. Aturan ada dapat sekian, cuma karena kita sepakat rata dari sekian. Tuh, mesti tahu itu kan dulu. Gimana? Terima nggak? Terima nggak? Kalau ada yang nggak ridho, maka jangan. Dari empat nih, satu hari itu berarti tidak sampai kesepakatan. Terjadi ribut, udah ribut, baru kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Lepaskan diri masing-masing, lepaskan wasiat orang tua untuk begini, ini, dan kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itu apa? Bagi sesuai. Dulu dijadikan hukum waris Allah alam yang kita tangkap. Karena apa? Sering ada perebutan warisan. Akhirnya dijadikanlah takaran Islam. Ketika apa? Ketika nggak bisa bersepakat mereka atas pembagian, kembali ke hukum Gitu. Selanjutnya hukum Islam. Atau ada harta-harta yang subhat yang diperbutkan, oke, okay, nggak tahu masuknya jatah ini, jatah ini, jatah ini, kembali ke hukum Islam. Jadi standar dari patokan. Wanita lebih sedikit daripada lelaki, laki-laki lebih banyak. Salah, wanita yang lebih banyak, bukan laki-laki. Setengah, berarti bayangkan mana? Hah? Lelaki dapat saat, wanita dapat Berarti dapat banyakkan mana? Banyakkan wanita, intinya yang bagus. Lelaki satu diberikan kewajiban untuk menafkahi istri, anak tuh. Belum lagi istrinya dari golongan Habsyah. Apa makna hadis ini? Dengan kepemimpinan saat ini, ya, karena banyak yang tidak mau taat dengan alasan kepemimpinannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Demokrasi merupakan kebatilan. Bagaimana kita harus menyikapi? Demikian. Ya? Dengar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin kalau dia menerangkan syariat Islam. Enggak. kalaupun zalim, kalaupun korup, wa in daraba dhahra, kalaupun dia memecut punggungmu zalim, wa in ukhidha malu, kalaupun dirampas hartamu korup. Ismah wa ati' tetap dengar dan taati. Tidak ada perintah Rasul bahwa harus ditaati kalau misalnya eh, kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Ada dalil secara umum la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Ini dalil secara umum. Cuman apakah maknanya memberontak kepada pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam? Ada dalil-dalil lain. Ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada poin. Untuk keberadaan muwahidin taati secara umum. Taati. Adapun nanti poin-poin perintahnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, nah pada saat itu jangan ditaati. Sebelah situ. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Tapi apakah secara umum kemudian berontak? Tidak. Sama seperti taat kepada orang tua, wajib kan? Menghormati orang tua wajib nggak? Oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang ketika orang tuamu memerintahkanmu buka jilbab atau cukur jenggot, taati kan? Cuman apakah marah yang boleh kabur dari rumah dan maki-maki orang tua? Soalnya ibu rumah ya. Tuh kaidah ketaatan tuh begitu. Bukan berarti yang kemudian kita membantah ketaatan dan bayat karena apa? Yang diterapkan secara umum tidak sesuai dengan syariat Islam dan ulama. Kaum yang seperti ini adalah kaum yang tidak akan pernah menemukan pemimpin yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalaupun yang memimpin mereka adalah atau Rasidin, tetap akan mereka keluhkan, salahkan, dan katakan togut dan kafir. Ini yang terjadi pada Rasidin, pada Khawarij. Ini kan ide-ide Khawarij nih. Lihat bahkan Khawarij ada di masa Khulafaur Rasidin, Ali itu Abi Thalib. Apakah mereka beriman mengikuti dan mentaati Ali? Enggak, dikafirin juga, sama aja. Kau Kaumnya nggak puas-puas. Kecuali mereka yang berada di tempat pemimpin. Udah gak ada yang Islam lagi, itu mana itu mana? Syekh eh, eh, eh, Sa'id Ruslan Habibullah membawakan kisah yang dibawakan oleh Al-Barikai dalam eh, syarat khusus etikat dan sunnah wal Dua orang waris pergi haji. Dua orang waris pergi haji. Kemudian ketika bertawaf di Ka'bah lihat manusia yang sangat banyak, yang satu berkata kepada yang lain, Manusia sebanyak ini sungguh tidak ada yang masuk surga kecuali kita berdua. Oke? Okay? Kata yang satunya lagi yang kawali juga. Jannatun arduha samawati wal ardu la yadkhuluha illa ana wa Yakni surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang masuk cuma ada sama ente, hialah ente ambil aja deh, ada nggak mau. Akhirnya dia tobat dari kekhawaritan. Orang kayak gini gak bakalan pernah berhenti mengkafirkan orang. Orang yang berkata demikian Para pemimpin atau hukum tidak menerapkan hukum Islam. Kalaupun diterapkan hukum Islam, mereka akan tetap pelukan dan kafirkan. yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Mereka manusia yang paling mengenal Islam dan dekat dengan Rasul. Ada orang semasa masa itu dikafirin dan dikafirin juga ini Malik dan kawan-kawan. Ridwan Allah alaihi. esok Gak bisa gitu. Jadi dengar, taati. Siapapun yang ada di negeri manapun, pemimpin yang ada, dengar, taati. Dan ini adalah salah satu bentuk menerima takdir yang anda lihat. Ini salah satu bentuk menerima takdir. Menerima takdir. Kenapa? Keberadaan pemimpin adalah salah satu bentuk takdir Allah. Dan kita dipercaya dipaksa untuk mengimani dan menerimanya. Menerima, mengimani dan menerima takdir. Yang baik doang atau yang baik dan yang buruk? Yang baik dan yang buruk termasuk takdir yang buruk adalah di mana Allah jadikan berangkat dari keadilannya tapi pemimpin yang buruk pada terima kalau sabar dan gak usah ikut-ikutan kobok-kobokan di lumpur demokrasi jasa mukhal Allah Ya, bagaimana yang disuruhkan alay-alay sekarang untuk ikut-ikutan ke box suara? Maka kalau ngaji Arab jangan setahun dua tahun sekali pulang ke sini. Akhirnya manhajnya jadi manhaj banji. Ditakut-takutin dikit sama si Arab langsung ke kelak-kelak beladang manhajnya. Manhaj maknur, manhaj harim. Kalau pembelaan atas kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Perlu dikumpulkan demokrasi daripada kepada kaum kafir. Tadi telah kita sampaikan. Ya, dengar tadi. Itu musibah yang Allah timpakan atasmu, kau harus menerimanya. Dengar tadi, bukan berapa. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Bertaubatlah. Pesan Rasul demikian. Bertahanlah di dalam dan sering-sering tangisi dosa kalian. Kenapa? Mana jalan musibah tertentu ilah Bidambin wa ma rufi'atillah bitaubat. Tidaklah satu dosa pun turun kecuali pasti karena dosa. Tidaklah satu musibah pun turun kecuali pasti karena dosa. Tidaklah Allah mengangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Ah, keberadaan pemimpin yang zalim yang tidak menerapkan syariat Islam, musibah bukan atau ah, baru. Dan apabila kita baca kitab Syariah yang punya Al-Imam Al-Ajuri buat para penuntut ilmu kami sarankan kitab itu itu kitab manhaj yang pegang kitab itu manhajnya kuat enggak koyak oke okay? kita baca masalah kepemimpinan kepada apa loyalitas kepada pemimpin dan gimana-gimana sampai satu titik apabila seseorang tahu keutamaan yang Allah berikan kepada seorang rakyat yang sabar berada di bawah pemimpin zalim ya dia akan mengharapkan keberadaan pemimpin zalim tuh sampai begitu di mana Allah hapuskan dosa-dosanya Allah gantikan dengan ini ini ini andai saja seseorang tahu keutamaan yang didapatkan dari bersabar berada di bawah penguasa yang zalim, niscaya seseorang akan mengharapkan untuk berada di bawah penguasa zalim. apa itu. Apakah termasuk itu Rasulullah apabila ada orang yang memposting hadis-hadis palsu dan zalim di medsos? Iya, iya. Grup-grup busuk yang semua orang so tahu berani posting-posting kalau lu tak punya ilmu hadis palsu dimasukin dan lain itu termasuk berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kau menyebarkan kedustaan atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit penuntut ilmu sekarang di mereka yang tajar kurang ajar mau menjadi orang yang ikut menyebarkan ilmu dengan cara yang umum Padahal sebarkan ilmu kepada teman dekat yang ini dulu, keluarga. Bukan berarti kemudian boleh posting di media sosial dibaca oleh orang-orang, boleh masuk ke Facebook debat-debat-debat. Aduh, baru belajar motor, kok nggak mau kebut-kebutan. Itulah penyakit orang yang baru, baru belajar motor, maunya kebut-kebutan. Nanti udah nyungsep di gol empat kali lima kali baru wise, baru lebih bijak bawa motor kita. Gak tempatkan diri kita sebagai penuntut ilmu muda. Tempatkan diri kita sebagai penuntut ilmu yang membaca dan mendengar. Oh. Tahan dulu lidah dari komen-komen dan sok-sokan tahu. Tahan, tahan. Gak keren, gak, gak keren. Norak. Demi Allah, norak. ditarik ya Allah di syiah aduh aduh aduh apaan sih apaan sih tak ada akidah wasitiyah udah kelar belum itu Hah, usul salah satu udah kelar belum nahul wadi nahul wadi kita tahu apa lagi teh nahul alwadi wadi udah kelar belum itu Kenapa ya hanu ya hanu masuk masuk ke ranah yang belajar berenang di got sebelum berlaut. Benerin dulu berenang di got, baru main ke Jangan ke dulu kalau di got belum keluar. Tenggelam dulu. Ya. Kifayah. Ya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Apakah peringatan Maulid Isra Mi'raj dan Nurul Quran merupakan peninggalan Syiah? Iya, iya, iya banget. Iya Sayangnya kita sekarang kaum tradisionalis yang ada memusuhi Syiah. Oke, okay? mereka nggak sadar bahwa yang selama ini mereka hidupkan itu warisannya Syiah, gitu loh. Ini namanya yakuluna ma'adzir wa yakuna ma'arra'i. Mereka turut ber, ber, turut makan bersama serigala, namun turut menangis bersama gembala. Mereka ini nggak sadar bahwa yang mereka hidupkan itu warisan Islam. Maka yang udah diemin, nggak usah ikutan mereka ribut udah biarin. Tonton aja, oh gitu. Malah hikmahnya dari situ ter, ter, terhantam kesadaran beberapa orang untuk lebih mengenal sunnah. Oh siapa ini yang sunnah kayak gimana sih itu kan? Akhirnya masuklah beberapa orang yang memiliki kesadaran ke barisan kita, masya Allah. Dakwah kita nih semakin ditekan, semakin dihina, oke? Okay? Semakin besar kok. Fitnah apapun, celaan apapun yang ditimpakan pada kita, enggak, enggak bikin kita nambah sedikit. Barisan kita nambah Okay? Pede aja. Dari zaman Rasul, kaum muslimin disiksa, ada berkurang gak jumlahnya? Atau nambah? Itu dakwah yang hak. Itu dakwah yang hak. Nambah disiksa, nambah jadi. Ya, salah. Kulu kulu hadza wa astaghfirullah li Semoga Allah menemukan kita kembali di tempat yang sama ini kemudian dengan masih membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau eh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan kecintaan kita dan menambah maklumat kita tentang agama. Ya. apa kalau ada yang keliru yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.